bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum kembali pada hari ini kita mulai kajian kita yaitu tentang bab solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah satu bentuk solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu solawat Ibrahimiyah. Di antaranya yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan keutamaannya sungguh sangat luar biasa dengan salawat salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih-lebih di hari jumat dan lebih-lebih di malam hari ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail. Dan saat ini kita memasuki akan makna daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna salati wassalam wassalam wal barakah. Makna as-salah maksudnya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula assalam salam wal barakah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna as-salah fil lughah dalam bahasa dia adalah termasuk yang kita lakukan salat fardu yakni lima, lima waktu di dalam setiap hari makna ada maknanya adalah ad-du'a as-salatu yakni ad-du'a Wa minhu qauluhu ta'ala daripadanya firman Allah taala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sa inna salataka sakanul lahum innallaha samii'un alim surah at-taubah surah yang ke-9 ayat 103. Khud ambillah oleh Muhammad min amwalihim dari harta-harta mereka kaum muslimin sodakotan sebagai bentuk sodakoh merupakan zakat yang diambil dari harta-harta mereka tujuannya apa tutahhiruhum mensucikan mereka, membersihkan mereka waktu zakihim dan mensucikan mereka. Harta-harta yang sedekahkan itu tujuannya adalah mensucikan, membersihkan dari harta yang kita miliki. sholli alaihim dan salatlah atas mereka ya Rasulullah. Maksudnya apa? Doakan mereka. Inna sholat salataka sesungguhnya salatmu kepada mereka sakanul lahum itu membikin ketentraman bagi mereka wallahu sami'un alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui itu definisi sholat definisi daripada sholat As-salah ayat doa. Salat itu adalah doa. Maka di dalam salat pun terdapat rangkaian-rangkaian doa. Mulai doa iftitah, doa ruko di antara dua sujud. Tasyahud awal, tasyahud akhir penuh dengan rangkaian doa. Wa amma minallah itu kalau yang dimaksud sholawat kepada manusia maknanya adalah doa atau yang dilakukan manusia itu adalah doa seperti dalam firman Allah ini inna sholataka sesungguhnya sholatmu maksudnya apa sesungguhnya doamu untuk mereka kaum muslimin mukminin yang menunaikan zakat yang mengeluarkan sedekah sakanul lahum membikin ketentraman membikin ketenangan di hati mereka wa amma minallah adapun kalau solawat itu dari Allah apa makna solawat kalau datangnya dari Allah, maka salawat yang datangnya dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Salawat Allah, apa salawat Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salawat Allah atas Rasulullah adalah sanauhu alaihi wa dzikruhu fil mala'il a'la Salawat Allah atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu bukan doa akan tetapi pujian Allah atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan menyebut Nabi Muhammad Nama-nama Menyebut nama Nabi Muhammad Di hadapan para malaikat yang paling tinggi Itulah salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aisana'uhu alaihi wa dzikruhu fil mala'il a'la. Memuji Nabi Muhammad dan menyebutkannya di hadapan para malaikat yang berada di tempat yang paling tinggi. Dan ada yang mengatakan salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu merupakan maghfiratu wa rahmatuh. Ada yang mengatakan demikian. Akan tapi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu yang demikian itu adalah doaif, lemah. Wa salatul malaikati wa ghairuhum dan adapun solawat para malaikat karena para malaikat solawat sebagaimana dalam surah At-Taubah Allah bersolawat, solawat Allah dalam memuji dan menyebut namanya Solawat para malaikat wa ghairuhum dan selainnya apa? Ad-du'a bis-salati minallahi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu talabu ziyadah la talabu asli sholah Salawat para malaikat dan selainnya berarti salawat kita termasuk. Apa ma ma apa maksud salawat para malaikat dan termasuk kita makhluk Allah Subhanahu wa taala atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bis salati minallah. Kita berdoa dengan salawat dari Allah agar apa doa kita itu memohon kepada Allah agar Allah ini bersalawat ala Nabi itu tujuannya jadi apa kita berdoa Allah sholli ala Muhammad doa kita berupa salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah agar bersalawat agar memuji Nabi, agar senantiasa agar menyebut namanya. Dan yang dimaksud meminta tambahan tolabuz ziyadah minas sholawat yaitu agar sholawat kepada Nabi ini sering diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sering didengar Wa qala al-Hafid berkata al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala wa qala al-Hulaimi Syu'abi dalam kitab Asy-Syu'abi makna salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ta'zimu Makna salat ala Nabi Muhammad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pengagungan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin Maksudnya apa? Azim Muhammadin Ya Allah agungkan Muhammad Al Bal murad dan yang dimaksud ta'zimu yang dimaksud pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? At-ta'zimuhu fid dunya. Mengagungkannya di dunia di a'la bi'i'la'i dzikri dengan banyak dengan tingginya penyebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyaknya orang menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa idharu mathubatihi dan menampak akan pahala-pahala daripada bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam batas fi ummati dan dengan solawat kepada Rasulullah agar senantiasa datang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum wa ala hadha fal murad bi qouli ta'ala sallu alaihi oleh sebab itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala sallu alaihi ud'u rabbakum bis salati ala nabi doalah kepada Allah ud sallu alaihi salawatlah atasnya maksudnya doalah kepada Allah dengan agar Allah bersolawat kepada Nabi yaitu memujinya di hadapan para malaikat, mengagungkannya di hadapan sekian banyak manusia dengan maksud bahwasanya Nabi ini sungguh sangat dimuliakan, diagungkan, bukan diagungkan apa dimuliakan sehingga keluar dari norma-norma agama tidak diagungkan dengan dijalankannya syariatnya diharapkan syafaatnya diharapkan dengannya pahala yang melimpah kalau kita sebagaimana kata Rasulullah ada seorang dalam apa dia bangun di waktu malam dia sol, sholat maukan sholat dia lail lantas dia habiskan waktu di malam hari itu untuk bersolat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kata Rasulullah diampuni dosa-dosanya Ikhwani fid din Allah wa iyyakum wa qala Ibnul Qayyim berkata Ibnul Qayyim bal as-salatu ma'murun biha fihi ay fil ayah wa talab min Allah ma akhbara bihi min salatihi wa salati malaikati wa thanaun alaihi wa idharun li fadlihi wa syarafihi Berkata pula Ibnu Qayyim tentang makna sholat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan yaitu sholat as apa as al Ibrahimiyah yang tertera dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam ayat tersebut yaitu diminta at-talab minallah, diminta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dikhabarkan Allah di dalamnya daripada salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salawat malaikat kepadanya dia adalah memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam dan menampakkan keagungannya dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bahwa dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin tuannya para nabi dan utusan dan diharapkan pemuliaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka solawat kepada Rasulullah ini yang mengandung al-khobar yaitu ya penghabaran atau tolak dan permintaan dinamakan addu'a solawat Salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung dua sisi dua pengertian ya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim ini mengandung dua sisi sisi yang pertama annahu yatadamman sana sanaul musalli alaihi wal isyara bil dzikri syarafihi wa fadlihi yang pertama adalah mengandung pujian jadi sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sol atau solawatnya orang yang bersolawat al musallim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk pujian yang pertama dan isyarat yang menunjukkan yang menyebutkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya. Kenapa? kita diperintahkan salawat kepada siapa Nabi Muhammad bukan kepada nabi-nabi yang lain ya kan salawatnya kepada Nabi Muhammad tidak ada perintah salawat kepada Nabi Adam salawat kepada Nabi Nuh kepada Nabi Isa Muhammad ah, Berbeda Nabi lainnya Tidak ada kan? Ya. Salawat kepada Rasulullah Sallu alaihi wasallimu taslima Kepada Nabi Muhammad Ini menunjukkan agungnya kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi wal irada wal mahabbah dan merupakan bentuk uh, mahabbah cinta kasih kita wa kadzalika minallah Demikian pula dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan khabar. Khabar apa akan pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tolak yakni permohonan. Sesuatu permohonan permintaan yang diharapkan agar kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan akan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertolak dan Allah meminta kita sekalian agar memuji dengan bentuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sisi yang kedua, anadzalika sumia minna Salatun li su'alina minallah ayyusalliya ala nabi. Dan yang kedua merupakan permohonan kita. Yang pertama pujian bentuk penghabaran ya bahwasanya Rasul Salat pada Rasulullah ini merupakan pujian pada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah saw dengan menyebutkannya. Dan yang kedua disebut sholat merupakan permohonan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa memujinya menyebutkannya di hadapan para Allah. Ikhwani Fiddin Azani Allah wa iyyakum Ini bisa dilihat dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi Jalaul Afham Dalam kitabnya Jalaul Afham Halaman 81 Ikhwani Fiddin Azani Allah wa iyyakum Itulah makna daripada sol, Solawat atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu ada dua apa pengertian. Yang pertama dari sisi bahasa, salawat ini apa? Bentuk do doa. Ya, adapun salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al Jauzi, ada dua sisi yaitu al khobar yaitu khobari muhabaran, penghabaran wasu al taulab yaitu permohonan, satu permohonan. Penghabaran bahwasanya as itu adalah bentuk pujian, bentuk pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita dimohon kepada Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Agar Allah memberikan pengagungan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa disebutkan. Itu tujuan daripada solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Basallimu tas lima. Berucapkanlah salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa salam Sedangkan salam itu adalah merupakan salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Min as al asmail husna dari nama-nama yang mulia, nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. La khalawat minal khairat wal barakah wa salimat minal makari wal afat Assalam maknanya itu tidak akan kosong tidak akan hilang dari kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Itu makna selawat. Dan selamat dari apa? Selamat dari segala bu yang buruk-buruk wal afat dan segala mara bahaya, bencana, musibah dan lain sebagainya. Itu makna salam. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita memohon kepada Allah agar dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan seluruhnya terhindar dari segala kejelekan-kejelekan dan segala malapetaka. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. wa yahtamilu ayyakuna salam bi makna salamah liyakun qada Allah taala alaika bisalam yaitu kita memohon kepada Allah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu makna as-salamah. Allah sama dengan kita mengucapkan Allah maktub li Muhammadin fi da'watihi wa ummatihi wa dzikri assalam min kulli naqsin wa yazda fa yazdadu da'watuhu ala mamaril ayyam uluwan wa ummatuhu takatsuran wa dzikrahu irtifa'an kalau kita berdoa kepada Allah Allah mas Allah masallim ala Muhammad maksudnya apa ya Allah tetapkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi di dalam dakwanya pada umatnya dan penyebutannya selalu dalam keadaan selamat selalu dalam keadaan kebaikan fikul linaksin dalam dan hilang apa terlepas dari segala kekurangan dan terus bertanggung terus tersebar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap hari, di setiap waktu bertambah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah tinggi dan umatnya bertambah banyak dan penyebutannya bertambah silang melambung bertambah banyak orang yang menyebutkan atau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum memang kita telah menyaksikan betapa banyak orang yang telah memeluk Islam, betapa banyak orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya makna al barakah al barakah yaitu Allah mabarik ala Muhammad. Ya Allah berikan keberkahan pada Muhammad yaitu an-nama wa ziyadah. Yaitu apa? Yaitu berikan tambahan al-barakah yaitu an-namat wal wa Yaitu tambahan. At-tabrik at dua bidzalika barakallahu laka wa barak. ya Allah berikan kebaikan pada Nabi Muhammad yakni subuh khair ilahiyun fi syai tetapnya kebaikan Allah kepada sesuatu kebaikan Allahumma barik ala Muhammad ya Allah berikan keberkahan atas Muhammad berarti apa kalau ala ini baik dalam keadaan susah pun berikan kebaikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu mulus mendapatkan apa kemudahan-kemudahan. Pas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam dakwanya itu tidak luput dari rintangan, penentangan, penghalangan. Maka yang demikian itu mendapatkan berkah oleh Allah tetap mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. ini kebaikan, kebaikan yaitu pahala-pahala dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuah memperoleh hasil. Sebagaimana uh, seorang yang apa setelah ijab kabul ya kan kita di, disunahkan untuk mengucapkan apa mendoakan Allahumma barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah berkahi Allahumma wa barakallahu laka. Berkailah untuknya. Ya Allah berkailah untuk untukmu. Maksudnya apa? Untuk ini menunjukkan kebaikan baginya. Dalam kondisi baik berikan keberkahan. Dalam kondisi bahagia berikan keberkahan. Wa baraka alaika dan berikan keberkahan atasmu. Maksudnya apa? Dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak menyenangkan, bahagia. Karena rumah tangga ini tidak luput dari apa? Eh, hal-hal uh, hal -hal yang tidak mengenakan dan itu pasti terjadi dalam rumah tangga tidak mungkin mulus-mulus saja dalam kehidupan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Itulah makna definisi daripada eh, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ringkasnya adalah salawat, salawat kepada Rasulullah itu adalah pengagungan ya pujian dan kalau kita sholat pada Rasulullah berarti kita memohon pada Allah agar memberikan pengagungan, menyebutkan senantiasa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa disebut oleh umat ini. Selanjutnya di dalam salawat itu kan ada perintah salawat pada Rasulullah dan para keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala a wa ala ali Muhammad. Hai, apa yang dimaksud siapa yang dimaksud keluarganya Muhammad itu? Di sini ada ikhtilaf ulama fi man alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu ada ikhtilaf dalam hal siapa sih mereka yang masuk dalam keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada empat akwal. Yang pertama innahum alladzina hurimat as-sadaqatu alaihim. Wahum Banu Hashim wa Abdul Muttalib yang pertama, siapa sih alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah orang yang diharamkan sodako atas mereka. Mereka adalah Banu Hashim wa Abdul Muttalib. Keturunan Bani Hashim dan keturunannya Abdul Muttalib. Mereka ini orang-orang yang diharamkan untuk menerima sodakoh dan termasuk zakat. Diharamkan menerima waris. Itulah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebut alu alul ahlul bait atau alu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua Yang dimaksud dengan alu Muhammad innahum zurriyatuhu wa khasa Mereka itu adalah keluarganya keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya secara khusus keturunan-keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya secara khusus. Itulah alu Muhammadin. Perkataan yang kedua. Adapun perkataan yang ketiga, innahum atba'uhu ila yaumil qiyamah. Alu Muhammadin atau Alu Nabi sallallahu alaihi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam dia adalah atba'uhu yaitu pengikut-pengikutnya ila yaumil kiamah. Berarti kalau yang ketiga ini kategori ketiga bisa jadi sahabat-sahabatnya. Bisa jadi siapa? At-tabi'un. Pengikut-pengikutnya. Bisa jadi kita-kita ini yang berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam generasi terdahulu para salafiyun ya ini termasuk orang-orang yang mengikutinya maka inilah yang dimaksud al Muhammadin. Ya, ini perkataan yang ketiga. Dan yang keempat, bu innahum al aqya mi innahum al atqiya'u min ummati. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dari umatku. Mana yang paling rojih dari empat ini? Yang pertama orang yang diharamkan sodakoh dari Banu Hashim wa Abdul Muttalib. Ini alu yang disebut Ali Muhammad ataukah zuriatuhu wa azwaju khassa anak-anak keturunannya dan istri-istrinya secara khusus ataukah orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat ataukah orang yang bertakwa dari umat ini mana yang paling rojih kira-kira nah, menurut antum mana yang rojih paling apa yang yang keempat ya yang paling rojih diantara ini adalah yang pertama. Ar-Rajih dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu karena saya memakai kitabnya ini min akwalil ulama Wal qawlul awal yang paling rojih itu adalah perkataan yang pertama dalilnya mana Dalil yang pertama yaitu orang yang diharamkan sodakoh ya tidak menerima sodakoh keluarga Rasulullah itu tidak boleh mendapatkan sodakoh tidak boleh menerima zakat jadi kalau ada orang-orang saat ini ya yang mereka itu masih istilahnya duriannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak boleh menerima sedekah dan tidak pula menerima warisan Men, mereka mendapatkan harta yang diperbolehkan sisa selain dia apa dari hasil keringatnya dari hasil kerjanya yaitu dari rampasan perang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta bit bitamri didatangkan kepada Rasulullah tamar ya Ainda siramin nahl ya ketika selesai dipaninnya tamar itu beberapa, beberapa tangkai tamar faji'a hadha bitamratin maka didatangkan ini dengan satu tamar Wahada tamratin Kemudian katakan lagi dengan satu tamar. Hatta yasira indahu kumun min tamrin. Sehingga berdatangan tamar-tamar tamar sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tamar itu menjadi gundukan tamar banyak kurma di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. merupakan sodakoh kemungkinan فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر Kemudian mulailah Hasan wal Husain yal Abani bermain-main dengan tamr itu, bermain-main dengan makanan. Jadi tidaklah mengapa ya main makanan ini ya tidak mengapa sebagaimana dilakukan Hasan dan Husain. Yes. Jeda dulu silakan untuk apa memandangkan azan أشهد حي على الفلاح wassalatu wassalamu ala Kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang siapa-siapa yang masuk daripada Al Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, <clears throat> saya bacakan yaitu hadis yang berkenaan tentangnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya ulangi lagi sedikit karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuktab bitamri inda siramin nakhli faji'a hadha bitamra wa hadha bitamrihi hatta yasira indahu kumun min tamrin faja'ala faja'ala al-hasan wal husain yal'abani bidzalika tamri ya, kemudian ketika kurma itu yang menggunung menjadi banyak ya bertumpukan banyak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mulai situ ada Hasan wal Husain sedang bermain-main dengan beberapa tamar yang bertumpukan tersebut. Fa'akhoda ahaduhuma tamrotan kemudian salah satu dari keduanya entah Hasan dan Husain tidak disebutkan mengambil satu tamroh satu biji tamr faja'alahuma fi fihi kemudian menjadikanlah uh, satu tamr ini dimasukkan ke mulutnya Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seperti itu kejadian seperti itu ya salah satu dari cucunya memasukkan tamar ke dalam fihi yakni mulutnya Rasulullah melihat demikian itu faah fa'akhrajaha min fihi. Maka Rasulullah mengeluarkan ha'at tamra min fihi dari mulutnya. Dikeluarkan. Kalaulah itu memang halal ya bagi durinya Rasulullah dibiarkan saat itu tamr masuk. Karena tamr ini dihadirkan sifatnya sodakoh. Ya, sifatnya sodakoh. Faqal maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma alimta anna ala Muhammadin la yakuluna sodaqah." Ya. Amma alimta agar engkau tahu bahwasanya keluarganya Muhammad ini tidak makan sodakoh. Ama alim tak anna ala Muhammadin la yakulunas sodakota. Agar engkau tahu bahwasanya keluarga Muhammad tidak memakan sodakoh. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dan dari Aisyah semoga Allah meridainya dia mengatakan Inna Fatimah Sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha Arsalat mengirim Mengutus seseorang Ila Abi Bakrin Kepada Abu Bakrin Yang mana Abu Bakar waktu itu menjadi khalifah Tas'aluhu mirasaha Tujuannya apa? Mem meminta kepada Abu Bakar itu apa? Warisannya. Saya ini ada warisan, punya warisan dari apa? Mendiang bapakku abaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang Allah telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa harta-harta rampasan. Rasulullah menerima harta rampasan. Wa qala qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Fatimah tidak tahu kalau keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar meng, apa memberitahu kepada memberitahu kepada Fatimah radhiyallahu anha la nuwarris la nuwarrisu ma taraknahu sadaqatan kami tidak mewariskan la nuwarrisu ma taraknahu sadaqatan kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan itu berupa sedekah jadi keluarganya Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan harta-harta peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama ya yaqulu alu Muhammadin min hadi min hadal mal. Yakni ma malillah. Sesungguhnya hanyalah keluarga Muhammad itu makan dari harta ini. Maksudnya apa? Harta Allah yang didapatkan dari rapasan atau dapat dari hadiah lain hadiah bukan sodako laisalahum ayyazidu alal makal tidaklah bagi mereka itu akan mendapatkan tambahan dari makanan tersebut jadi makanannya bukan didapat dari apa sodako bukan didapat dari harta warisan. Wa an Abdullah bin Al-Harith anna Abdul Muttalib bin Rabi'ah sesungguhnya Ab, Abdul Muttalib ibni Rabi'ah akhbarahu mengabarkan kepada kepadanya yakni kepada Abdullah bin Haris anna abahu sesungguhnya bapaknya Rabi'ah bin Haris Rabi'ah bin Haris Kala berkata li Abdul Muttalib ibni Rabi'ah walil Fadl ibni Abbas radhiyallahu anhuma dan kepada Al Fadl bin Ibni Abbas semoga Allah meridai keduanya Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kalian berdua yaitu Abdullah Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Abdul Muttalib bin Rabi'ah ini bukan apa? Kakaknya Rasulullah bukan. Ya, ini termasuk dua sahabat, ya. Dan Al-Fadl Ibni Abbas Al-Fadl Ibni Abbas Putranya Abbas radhiyallahu anhuma <clears throat> diperintahkan oleh Rabi'ah bin Harith mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqula lahu. <clears throat> Datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyalah kepadanya. Istamilna ya Rasulullah ala ala sadaqat wahai Rasulullah gunakan hendaknya gunakanlah apa yang didapat dari kami ini wahai Rasulullah ala sadaqah yang berupa sodakoh itu gunakanlah ya Rasulullah sodakoh sodakoh itu ya Rasulullah Fadzakar hadis wa fi qala faqala lana maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami Inna sadaqata innama hiya ausahun nas. Kata Rasulullah Sesungguhnya sodako itu Innama sesungguhnya hanyalah dia sodako itu ausahun nas kotoran-kotoran manusia. Jadi sodako sodako yang kita keluarkan itu apa? Bentuk kotoran dari harta kita. Makanya dinamakan zakat. Tujuannya apa? Mensucikan harta-harta kita dengan dikeluarkannya zakat. Innamahia ausahun. Nah sesungguhnya sodako itu adalah kotoran-kotorannya manusia. Wa innaha la li Muhammadin dan sesungguhnya dia tidaklah halal la yahillu li Muhammadin tidak halal bagi Muhammad walali li ali Muhammadin dan tidak pula bagi keluarganya Muhammad. Jadi sodako untuk Rasulullah hukumnya apa? Sodako kepada Rasulullah dan keluarganya hukumnya apa? Hak haram. Tidak boleh menerima sodako. Sampai kapan? Ya sampai saat ini siapapun yang merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka tidak menerima sodako dan termasuk keturunan-keturunan Rasulullah sampai hari ini pun di antara mereka yang termasuk keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kesepakatan uh, ulama ahli sunnah wal jamaah di antaranya mereka siapa ahlul ab, uh, ahlul abbas ya jadi anak-anak keturunannya Abbas namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak-anaknya Abu Talib termasuk juga anaknya Abi Lahab ya termasuk Al Muhammad ada yang muslim yang intinya mereka-mereka semua dari Banu Hashim dan Banul Mut Muthalib. Berkata Al-Imam syafii Alul Bait, Alul Bait ya atau Alu Muhammadin hum Banu Hashim wa Banu Hashim <clears throat> wa wa Banu Abdul Manaf wa Banu wa Banu wa Banul Muttalib Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Berkata Al-Bukhari ya bahwasanya Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Satu kesatuan. Jadi siapa-siapa dari warga Rasulullah yang merupakan keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, maka mereka orang-orang yang tidak bisa menerima sedekah. Sampai saat ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. <clears throat> Itulah uh, definisi daripada solawat, definisi daripada salam, definisi daripada <clears throat> keberkahan <clears throat> ya kepada Rasulullah SAW kita berdoa salawat <clears throat> kepada Rasulullah berarti kita mohon kepada Allah agar memberikan pujian kepadanya senantiasa namanya disebutkan dan kita berdoa kepada Allah <clears throat> agar apa Rasulullah berikan keselamatan wasallim alaihi yaitu agar Allah berikan Rasulullah berikan keselamatan termasuk <clears throat> berkembangnya dakwah ini merupakan keselamatan dalam berdak apa agama ini sehingga agama ini berkembang dan bertambah pula umatnya, pengikutnya, pemeluk agamanya dan yang mencintainya dan keberkahan bagi Rasulullah SAW dalam keadaan bagaimanapun di dalam berdakwah dan keberkahan dalam agama ini yang kita ikuti hingga saat ini dan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya alu baiti sampai saat ini mereka tidak berhak mendapatkan sedekah tidak pula mewarisi mereka hanya bisa mendapatkan harta dari Allah mendapatkan rampasan perang mendapatkan apa yang mereka usahakan terwajib bagi kita mencintai mereka wajib bagi kita mencintai mereka Siapa-siapa yang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita mencintai mereka dan doa kita pun terhadap mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad termasuk keluarga keturunan Rasulullah Alu Baiti dari Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib hingga saat ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada saya pribadi juga antum sekalian khususnya akan makna salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita bersalawat kepada mereka.